Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Seandainya jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal insan lazalumun kafar." Sesungguhnya manusia itu suka berbuat zalim dan suka berbuat kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kepada dia. Maka para pemirsa setia Rifkon TV dimanapun anda berada Maka yakinilah di setiap musibah yang kita derita, yang kita miliki, pasti lebih banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita miliki pula. Maka apa yang menghalangi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisik kita kita gunakan dalam beribadah kepada Allah. Lisan kita, ya, mata kita, telinga kita untuk menuntut ilmu agama karena semua yang kita miliki adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pagi ini kita akan membahas bab yang baru dari kitab Syama'ilun Nabi yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarwa at tirmidzi rahmatullahi taala alaihi rahmatan wasi'atan. Itu bab ke-46 Babu ma jaa'a fi firashi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab hadis-hadis yang datang mengenai kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah keistimewaan dari kitab Syama'ilun Nabi ini. Ya, bukan cuma akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibahas, namun tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga dibahas. Apa tujuannya ya? Fungsinya apa untuk kita sebagai umat beliau? Kita akan melihat bagaimana kesederhanaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin, seorang kepala rumah tangga yang banyak memiliki istri, ya. seseorang yang pemberani, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun beliau memilih untuk hidup sederhana. Ini bisa dilihat bagaimana eh, kasurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita bahas nanti. Ya. Di dalam kitab ini juga sebelumnya kita membahas bagaimana sandal Nabi, bagaimana pakaian Nabi ya. Pakaian Nabi bukanlah pakaian yang berbeda di antara kaumnya. Sehingga ketika ada utusan yang datang menemui beliau, maka orang tidak mengenali karena tidak ada tidak ada ciri pakaian yang khusus yang beliau pakai berbeda dengan raja, berbeda dengan eh, penguasa-penguasa uh, ya, yang mana mereka memiliki pakaian yang khusus sehingga diketahui dia adalah seorang raja, dia adalah seorang menteri dan seterusnya. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pakaian beliau sederhana, sama dengan kaumnya, sehingga tidak dikenali tatkala ada utusan yang datang kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam karena bajunya, baju beliau sama dengan kaumnya. Nanti kita akan sedikit membahas bagaimana potret kesederhanaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini ada uh, bab ini memiliki dua hadis ya, tidak terlalu banyak. Uh, yang mana kita akan mempelajarinya sehingga kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kasur Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah seempuk kapuk seempuk kasur yang kita miliki ya. Entah terbuat dari busa ataupun terbuat dari kapuk ya. Maka inilah yang membuat kita sebagai umat beliau seharusnya lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kasur kita lebih empuk dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun terkadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca muqaddimah atau e, kata pengantar ya dari Syekh Abdul Razak hafizallahu taala tentang bab ini. Asy-Syaikh mengatakan al-firash huwa ma al insan tahtahu idza arada an yajlisa aw yanama. Jadi kata beliau yang dinamakan dengan kasur atau alas ya adalah sesuatu yang dibentangkan seseorang di bawahnya apabila dia ingin duduk atau tidur. Jadi firash kalau kita terjemahkan bisa dengan kasur atau hamparan ya atau karpet atau tikar. Jadi Syekh menyebutkan firash adalah sesuatu yang dibentangkan oleh seseorang di bawahnya apabila dia ingin duduk atau tidur. Jadi kalau kalau seseorang ingin duduk, di bawahnya ada alas. Kemudian dia ingin tidur, di bawahnya ada alas, maka dinamakan dengan firosh. Kalau bahasa sekarangnya adalah kasur. Wa kullama kana aktsaru rahatan lil insan kana mud'atan li tulin naumi wa kasratil khumul wal kasal. Syekh menyebutkan kasur ini di, kalau dia semakin enak, semakin empuk untuk seseorang, maka membawa kepada tidur yang lama dan membawa kepada malas-malasan. Jadi kata beliau, ketika kasur ini semakin empuk ya, semakin nyaman untuk direbahi eh, atau ditiduri, ditiduri maka ini juga akan membawa kepada banyak tidur dan juga malas-malasan. Ya, kalau bahasa sekarang dia semakin mager, malas gerak. Namun kita katakan secara umum ya, boleh-boleh saja seseorang memiliki kasur yang empuk, yang enak untuk dia beristirahat. Boleh-boleh sah saja. Namun diperhatikan jangan sampai terlalu empuk ya, terlalu nyaman sehingga membuat dia sering tidur sehingga membuat dia sering malas-malasan sehingga lupa dengan tugasnya entah dia sebagai seorang suami entah dia sebagai seorang istri ya atau dia sebagai uh, seorang karyawan ya, dan seterusnya sehingga melalaikan tugas dia sebagai sebagaimana mestinya maka ini juga harus di, diperhatikan maka seorang penuntut ilmu agama ya maka jangan sampai banyak tidur Seorang penuntut ilmu agama jangan sampai dia banyak tidur, malas-malasan, ya, mager, malas gerak dan seterusnya. Karena misalnya kasur yang dia miliki sangat empuk, sehingga dia banyak tidur, banyak menghabiskan waktu main game di atas kasur tersebut, banyak nonton ya. Maka ini hal yang tercela bagi seorang penuntut ilmu agama habis waktunya di atas kasur. Maka di antara ya Uh, seseorang yang ingin menuntut ilmu agama, ada perkataan yang menarik yang dikatakan oleh seorang ulama. Dia mengatakan, "Lan yunalul ilmu birohatil jasad." Ilmu itu tidak bisa dicapai dengan jiwa yang santai. Suka di kamar ya, tidur-tiduran, malas-malasan di atas kasurnya yang empuk, maka ini bukan ciri penuntut ilmu agama. Dia senantiasa sibuk untuk menuntut ilmu aga agama, bukan malas-malasan di dalam kamarnya. Kemudian Syekh meneruskan, "Bainama idza kana ala khilafi dzalik" Maka dibandingkan apabila kasurnya sebaliknya, yaitu kasurnya tidak empuk ya, agak kasar dan seterusnya, maka dia tidak senantiasa rindu dengan kasurnya tidak ya tidak nempel di kasurnya. Kenapa? Karena kasurnya kasar. Ya. Kasurnya tidak empuk sehingga dia tidak semak, tidak menempel dengan kasurnya. Ya, berbeda seandainya kasurnya sangat sangat empuk. Kemudian Syekh meneruskan menyebutkan tentang fungsi dari kasur yaitu fa innal insan yanamu alaihi hajatahu faqat. Beliau mengatakan maka sesungguhnya seseorang itu tidur hanya sekedar ada hajat saja. Yaitu apa? Untuk mengistirahatkan badan yang kecapean atau badan yang kelelahan. Karena kita tahu bahwa tubuh kita pun memiliki haknya. Kalau mata sudah letih, maka jangan difungsikan tidur. Ketika fisiknya sudah lemah, sudah terkuras ya, di siang hari bekerja, maka dia tidur. Tetapi apa? Hanya sekedar menunaikan hajatnya ketika dia istirahat kemudian bangun tidak berlama-lama di atas kasur ter tersebut jangan sampai seseorang penuntut ilmu agama ya banyak menghabiskan waktunya di atas kasur karena waktu dia berjalan terus sedangkan waktu sudah kita ketahui sifatnya ada dua yang pertama dia tidak kembali yang kedua berlalu dengan cepat tidak terasa satu minggu tidak terasa satu bulan. Tidak terasa kita menikah. Tidak terasa sudah punya anak. Tidak terasa anak yang sudah kita rawat masuk sekolah. Tidak terasa dan cepat berlalu. Begitulah waktu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya tentang pentingnya waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani magbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farag. Dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat waktu yang kosong. Jangan sampai kita bingung memiliki waktu yang kosong. Ngapain nih? Buat apa nih? Jangan sampai bingung. Seorang muslim ketika dia memiliki waktu yang kosong, tentu dia isi dengan hal-hal yang bermanfaat, terlebih adalah menuntut ilmu agama atau ibadah yang lain. Jadi, ketika seseorang itu tidur, maka dia tidur hanya sekedar hajat saja untuk menunaikan hak tubuhnya yang kelelahan. Maka jangan sampai terus-terusan dia tidur, dia tidur, tidak peduli tugasnya apa, tidak peduli dia seorang penuntut ilmu agama dan seterusnya. Kemudian Syekh meneruskan, "Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahul furushul wathirah." Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memiliki kasur-kasur yang empuk atau lembut atau yang nyaman. Wa innama kana lahu kisa'un minas suf yanamu alaihi. Sungguh kasur Nabi itu hanya berupa kain yang terbuat dari suf itu wol, kain wol atau bulu domba yang Nabi tidur di atasnya. Jadi bulu domba dibikin sedemikian rupa kemudian dijadikan sebagai kasur. Bayangkan apakah itu adalah kasur yang empuk, yang kualitasnya bagus, yang, yang kualitasnya sangat indah, sangat empuk, maka jawabannya ti, tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur hanya sekedar hajatnya saja. Nabi seorang utusan, Nabi seorang kepala keluarga, sangat banyak tugas beliau. Ya. Tidak mungkin menghabiskan waktunya di atas kasur. Syekh menyebutkan, "Wakana naumuhu Shallallahu alaihi wasallam naum hajatin li rohatil badan. Dan adalah tidurnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya tidur sekedar hajat untuk mengistirahatkan badan. Maka ingat, kita tidur di atas kesur hanya sekedar untuk mengistirahatkan badan. Ketika sudah selesai, badan terasa, terasa enak, maka bangunlah untuk beraktivitas. Bangunlah apa untuk beraktivitas. Karena kalau waktu kita habis untuk perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri min alamati iradillahi ta'ala an mu'min an yaj'ala syughlahu ma la ya'nihi di antara tanda Allah berpaling dari seorang mukmin adalah Allah jadikan waktunya perbuatannya dalam hal yang tidak ada manfaatnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jangan berpaling dengan kita kita senantiasa diberikan taufik untuk mengisi waktu kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Syekh meneruskan, ya'wi ila firashihi qadri ma yahtaju jismuhu min roha. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi kasurnya hanya sekedar apa yang dihajatkan, apa yang diperlukan oleh tubuh beliau untuk beristirahat. Jadi fungsi kasur itu untuk istirahat. Bukan untuk malas-malasan, tidak bergerak, dijadikan sebagai tempat untuk main game, ya. tempat untuk nonton tidak. Nanti keenakan, nanti melalaikan waktu kita sehingga waktu habis hanya di atas kasur. Wala yazidu ala dzalik dan Rasul tidak menambah lebih dari itu. Maksudnya apa? kasur beliau yang tidak terlalu empuk, yang kasar itu beliau gunakan hanya sekedar apa? untuk mengistirahatkan badan beli beliau. Kenapa demikian? Li'anna lahu fil hayati muhimmatun 'azimah fahuwa rasul rabbil alamin wa qudwatu ibadillah ajma'in. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memfungsikan kasur beliau hanya untuk mengistirahatkan badan saja? dan kasur beliau tidaklah empuk dikarenakan beliau memiliki tugas yang sangat besar. Beliau adalah utusan Rob semesta alam dan panutan hamba-hamba Allah seluruhnya. Maka tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan waktunya di atas kasur. Waktu beliau habis untuk mengemban risalah. Waktu beliau habis untuk untuk menjadikan sebagai ikutan di diri beliau tidak mungkin ya, kita mengikuti seseorang yang menghabiskan waktunya di atas di atas kasur. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tugas yang sangat besar untuk mendakwahkan ajaran Islam kepada semua manusia. Nah, beginilah yang kita contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita menjadikan tempat istirahat kita, tempat pembaringan kita, kasur kita, maka cukup dijadikan sebagai tempat istirahat tidak lebih. Ketika fisik sudah normal kembali, sudah fresh, sudah segar, maka kita bangkit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beraktivitas, beraktivitas yang ada sisi positifnya. Ya. Kemudian kita masuk ke hadis yang pertama. Qala imam At-Tirmizi, haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ali bin Mushir an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat innama kana firashu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamu alaihi min adam hashwuhu lif berkata Al-Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ali bin Hujr beliau berkata menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Hisham bin Urwah dari ayahnya Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Innama sungguh hanya ketika ada sebuah kalimat dan kalimat ini menggunakan innama, maka innama dalam bahasa Arab namanya adalah asali min asali asalibul hasri atau adatul hasri, yaitu lafaz yang menunjukkan pembatasan. Lafaz yang menunjukkan pembatasan, maka diterjemahkan dengan apa? innama sungguh hanya ini siapa yang mengatakan istri beliau sendiri Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bagaimana kasur Nabi beliau mulai dengan kata-kata innama sungguh hanya maka ini menguatkan bahwa tidaklah kasur Nabi Shallallahu alaihi wasallam kecuali dengan sifat ini dengan keadaan ini yang nanti akan diteruskan oleh beliau Innama kana fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sungguh hanya kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau jadikan untuk tidur. Nah, ini menunjukkan bahwa kasur itu dijadikan hanya sebagai untuk tidur, untuk beristirahat. Bukan dijadikan sebagai tempat bermain, tempat nonton TV. Kemudian apa? Dijadikan sebagai uh, tempat main game misalnya, maka bukan itu ya. Nanti lama kelamaan capek dia tidur. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan kasur beliau untuk istirahat untuk tidur. Alladhi yanamu alaihi yang digunakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk tidur. Kemudian terbuat dari apa? Min adamin hashwuhu lif. Yang terbuat dari adam. Adam adalah kulit yang telah disamak atau maknanya adalah cuma kulit mutlakul jild jadi kasur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luarnya terbuat dari dari kulit yaitu kulit yang sudah disamak ataupun maknanya mutlak itu adalah kulit Hashwulif yang isinya kan luarnya kulit sedangkan isinya adalah leaf. Leaf adalah ladhi yustakhlas wa yustakhraj min juzu'in nakhli sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari batang pohon kurma yaitu serabutnya batang kurma memiliki serabut sebagaimana ada serabut namanya serabut kelapa nah serabut atau isi dari eh, kasur nabi ini adalah serabut pohon kurma yang mana di luarnya adalah kulit iya. maka bayangkan yang menjadi kasur beliau adalah kulit yang di dalamnya adalah serabut pohon kur kurma. Apakah itu membuat semakin empuk kasur? Maka jawabannya tidak. Ini adalah potret kesederhanaan kasur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh menyebutkan fihi bayanun li hadzal firash wa annahu al-mu'addu li naumihi wa rahatihi. Di hadis ini menunjukkan penjelasan bagaimana kasur Nabi dan bahwasanya kasur Nabi itu disiapkan untuk tidur dan istirahat beliau. Dan kasur ini yang dijadikan manusia untuk istirahat terkadang apalagi zaman sekarang alyan wa aryah syai'in indahu. Pasti yang dipilihnya apa? Yang paling empuk dan paling eh enak. Namun kita katakan secara asal boleh, silahkan saja seseorang memiliki membeli kasur yang sangat empuk. Ya. Maka secara asal hukumnya adalah bahwa boleh-boleh saja ini adalah apa namanya eh, sesuatu berupa dunia secara asal hukumnya adalah boleh-boleh saja. Namun kita perhatikan jangan sampai kita memiliki kasur yang sangat empuk, yang sangat enak membuat kita lalai terhadap tugas kita sendiri. Membuat kita lalai untuk menuntut ilmu agama, mager, malas-malasan, bosan ini dan itu dan seterusnya. Jangan sampai kasur saja membuat kita lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dalam menuntut ilmu agama, ya, lalai untuk beraktivitas sebagaimana biasanya. Maka jangan sampai kasur melalaikan kita dari beraktivitas. Nah, ini contoh kesederhanaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasur beliau tidaklah kasur yang sangat empuk. Kemudian ada sebuah hadis lagi yang berkaitan dengan kasur beliau yang tidak disebutkan di hadis ini yaitu bahwa kasur beliau membuat tubuh beliau ya ada bekasnya ya. Kalau bahasa banjirnya ganting. Ketika seseorang misalnya e, tidur di atas tikar dari apa namanya dari uh, dari serabut atau dari apa. Kemudian dia tidur di atasnya, maka tubuhnya akan kelihatan bekas-bekasnya. Bahasa banjarnya ganting lah. Nah, ini juga yang pernah uh, eh, dilihat eh, uh, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat Nabi atau sepupu Nabi Shallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Dakhala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu 'ala Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala hasirin qad athara fi janbihi faqala ya Rasulullah, law ittakhadhta firashan thara min hadha Faqala mali dunya wa mali dunya wa mali. Walladhi nafsi biyadih. Ma masali wa masalud dunya illa karakibin. Sara fi yaumin saifin. Fastadhalla tahta syajaratin sa'atan min naharin thumma raha wa tarakaha. Kata sahabat Nabi, sepupu Nabi SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ketika beliau ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur di atas tikar. Jadi Rasulullah pun pernah tidur di atas tikar. Kalau tadi kasur beliau, yang mana kasur beliau adalah uh, luarnya kulit tapi dalamnya adalah serabut. Nabi juga pernah tidur di atas tikar. Berarti tikar terbuat dari langsung dari pelapah kurma dan seterusnya. Beliau sedang tidur di atas tikar yang membuat bekas pada kulit beliau di bagian sisi yaitu di sebelah kanan karena beliau tidur apa menghadap ke sebelah ah, apa namanya eh, bagian sebelah kanan itu adalah sunnah Nabi kalau kita tidur maka kita membaringkan ke sebelah ke kanan nah jadi ketika Nabi saw tidur di atas tikar tadi maka ada bekasnya di samping kanan tubuh Nabi maka Umar pun mengatakan Wahai Nabi Allah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Perhatikan bagaimana para sahabat memanggil Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan ya Nabi Allah, terkadang ya Rasulullah, ya. Perhatikan, ya. Rasul tidak mengatakan afwan. Eh, Umar bin Khattab tidak mengatakan ya Sayyidana. Walaupun boleh kita mengatakan eh, Sayyidina Muhammad boleh-boleh saja. Nah, namun para sahabat ketika uh, apa namanya memanggil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ungkapan Ya Nabi ya Allah, Ya Rasulullah. Ini adalah kedudukan yang sangat tinggi. Makam kenabian, makam kerasulan adalah makam yang sangat tinggi. Maka tatkala kita membaca salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka mulailah dengan kata-kata Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina. Baru tambahkan silahkan wa sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena makom atau kedudukan beliau sebagai seorang rasul lebih utama dibandingkan dengan makom siyadah kepemimpinan. Ya, rasul mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah pemimpinnya anak Adam. Namun Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan makom nubuwah lebih utama dibandingkan dengan makom siyadah. Kedudukan beliau sebagai seorang nabi lebih utama dibandingkan dengan kedudukan beliau sebagai pemimpin. Makanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Nabi dengan perkataan ya Nabi ya Allah, bukan ya Sayyidana. Walaupun boleh-boleh saja kita katakan demikian. Namun afdalnya kita mengatakan Allahumma Salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina, baru silakan tambahkan ya yang lain. Karena makam beliau sebagai seorang rasul dan nabi lebih utama dibandingkan dengan yang yang lain. Pun juga dengan para sahabat ketika memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lihat Umar bin Khattab mengatakan ya Nabi Allah wahai Nabi Allah wahai utusan Allah andaikan engkau menggunakan permadani atau karpet sehingga Nabi enak tidurnya tentu lebih baik daripada tikar ini kata Umar bin Khattab maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab apa urusanku terhadap dunia ma li dunia apa urusanku terhadap dunia? dunia? Kemudian Rasul bikinkan perbandingan. Permisalan antara aku dengan dunia bagaikan seorang yang berkendaraan menempuh perjalanan di siang hari yang panas terik lalu dia mencari pohon untuk berteduh di bawahnya beberapa saat di siang hari tersebut kemudian dia istirahat di sana lalu meninggalkannya maksudnya apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan dunia ini hanya sebatas apa? Seperti seseorang yang berteduh, kemudian dia meninggalkan tempat berteduh tadi. Tidak lama. Karena berteduh tidak lama, maka tidak perlu dengan persiapan yang macam-macam. Sebagaimana ketika orang itu menyeberang jalan, apakah dia senantiasa di tengah jalan tersebut? Enggak, pasti dia sam sampai. Begitulah permis permisalan ya, seseorang yang berada di dunia itu hanya sebentar saja. Hanya sebentar saja, hanya sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan apa? tempat yang abadi, berbeda dengan negeri akhir akhirat. Makanya dan kita pasti meyakini ya bahwa kematian pasti menghampiri kita. Jadi semua orang itu meyakini, mengimani yang namanya kematian. Mau muslimkah, mau orang kafirkah, yang tidak beragama kah pasti mengimani yang namanya kema kematian. Ya. Ini menunjukkan apa? Kita tidaklah hidup berlama-lama di sini. Kita sebentar saja. Rasulullah SAW memberikan permisalan bahwa seseorang yang hidup di dunia itu hanya sebatas dia bernaung di di bawah pohon. Ketika sudah naung, maka dia akan melanjutkan kembali perjalanannya. Tidak berlama-lama. Nah, begitu pula dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Pasti cepat atau lambat kita akan meninggalkannya. Maka jangan sampai terlalaikan dengan nikmat-nikmat dunia ter tersebut. Jadi itulah jawaban dari Rasulullah SAW. Rasul lebih memilih beliau tidur di atas tikar, kemudian memberikan bekas di tubuh beliau. Namun beliau katakan ini adalah sebuah dunia dan dunia kita tidak hidup berlama Berlama -lama. Kemudian Hadis yang kita bacakan tadi sahih diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Imam Muslim. Ada faedah yang lain yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu adalah Yang pertama yaitu fil hadis bayanu ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam min az-zuhdi fid dunya wal ibti'ad anit tana'um anit tana'um zaid fil firash fa innal jildal mahshu bil lif yu'addu firashan khashinan mutawadian jadi di antara keutamaan hadis ini adalah hadis ini menunjukkan menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam zuhudnya terhadap dunia yaitu beliau afwan zuhudnya terhadap dunia dan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjauhkan dirinya dari bernikmat-nikmat yang lebih berlebih-lebihan atau berlebih-lebihan dalam hal nikmat dunia. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih memilih kasur beliau ya terbuat dari kulit kemudian dalamnya adalah serabut serabut pohon kurma. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjauhkan dirinya dari Eh, berlebih-lebihan dalam bernikmat-nikmat. Walaupun secara asal kita boleh-boleh saja membeli mobil yang meh, ma apa mahal, kasur yang sangat empuk boleh-boleh saja namun jangan sampai melalaikan dari tugas kita sebagai seorang seorang muslim. Kemudian maka sesungguhnya uh, kasur yang terbuat atasnya dari kulit yang di dalamnya ada serabut itu bukanlah termasuk kasur yang empuk namun dia adalah kasur yang kasar yang menunjukkan ketawaduan ya yang menunjukkan apa ketawaduan bukan sesuatu yang bisa di, dibanggakan kemudian hadis ini menunjukkan juga bolehnya membuat kasur dan membuat bantal untuk tidur dan untuk beristirahat boleh jadi misalnya seorang pedagang yang mana profesinya adalah untuk membuat bantal, ya, membuat kasur, maka hukumnya adalah boleh-boleh saja. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga tidur di atas kasurnya. Namun isi kasur beliau itu tidaklah sesuatu yang lembut dan empuk. Maka boleh-boleh saja seseorang itu uh, profesinya atau dia membeli atau dia menjual yang berkaitan dengan kasur, bantal dan seterusnya. Kemudian hadis yang kedua, hadis nomor 329. قال الإمام الترمذي حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله ابن ميمون قال حدثنا جعفر ابن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت من أدم حشوه ليف Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Abu Khattab Ziyad bin Yahya Al-Basri. Al-Basri orang Basrah. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Maimun, beliau berkata, menceritakan kepada kami Ja'far bin Muhammad dari ayahnya Muhammad. Beliau berkata, ditanya Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahmu? Tentu hadis-hadis yang berkaitan dengan rumah tangga dan isi rumah tentu yang paling mengenal adalah istri beliau sendiri sendiri. Makanya di antara hikmah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah adalah banyaknya berputar hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari siapa? Dari Aisyah. Terlebih yang berkaitan dengan rumah tangga, yang berkaitan dengan uh, kewanitaan, masalah haid dan seterusnya, itu banyak berputar dari siapa? Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada seseorang yang bertanya kepada Aisyah, "Bagaimana kasur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di rumahmu?" Maka Aisyah menjawab, min adamin hashuhu lif hashuhu min lif terbuat dari kulit yang isinya adalah sera, serabut ini sama dengan hadis yang yang sebelumnya kemudian wasuilat Hafsah setelah Aisyah ditanya, Hafsah, Hafsah juga di, ditanya istri Nabi saw Alaihi Hafsah adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi eh, empat khalifah ini Dua yang pertama adalah sahabat sekaligus mertua, dua yang terakhir adalah sahabat sekaligus menan menantu. Mertua Nabi adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, kemudian menantu Nabi adalah Uthman dan Ali bin Abi, Ta Abi Thalib. Ditanya juga Hafsah radhiyallahu taala anha, "Maka nafirasy Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitik?" Bagaimana kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahmu? Maka Hafsah menjawab, mishan nasnihi fayana fayanamu alaihi yaitu mishan mishan adalah kain yang dijadikan yang dibikin yang dibentuk yang terbuat dari suf yaitu kain wol atau bulu domba yang jadi e, kata habsah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasurnya di rumah beliau di rumah habsah itu adalah kain yang terbuat dari bulu domba, kemudian nasnihi sinnyataini fayanamu alaihi. Yang kami lipat dua, lalu Nabi tidur di atasnya. Kan kayak seperti kita misalnya, ketika kasur itu semakin menipis, ya, maka dilipat dua sehingga lebih lebih empuk, ya. Atau dia misalnya ada ada karpet. Ketika cuma satu lapis, maka agak kasar. Kemudian dia bikin dua lapis, maka lebih lebih empuk. Jadi kata Hafsah e, kasur beliau di rumah Hafsah itu adalah kain yang terbuat dari bulu domba kemudian kami lipat jadi dua lalu Rasul tidur di atasnya. Falamma kana dzata lailah maka tatkala pada suatu malam saya mengatakan Lau sanaituhu arba'a sinyatin lakan awta'a lahu fasanainahu lahu bi, arba'i sinyatin. Hafsah mengatakan, seandainya kami lipat empat, misalnya besar, dilipat dua. Namun kalau dilipat menjadi empat, maka lebih empuk untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lebih lebih tebal ketika dijadikan empat kali li, empat kali lapis. Lalu kami pun melipat untuknya dengan empat lipatan. Falamma asbah, maka tatkala di pagi hari, qala, Nabi berkata, "Ma farashtum liyal lailah." Apa yang kalian lakukan dengan tempat tidurku tadi malam? Dijadikan sebagai empat empat lapis atau empat apanya empat tingkat. Qalat Hafsah mengatakan kulna kami katakan dia adalah kasurmu juga, bukan kasur yang lain. Jadi Rasul mengatakan, apa yang kalian lakukan dengan kasur tadi malam? Ya. Maka Hafsah mengatakan, itu adalah kasurmu juga, kecuali kami menjadikan empat lapis atau empat lipatan untukmu. Kemudian kami katakan kepada Rasul, dia lebih empuk untukmu, huwa au paulak, itu lebih empuk untukmu karena dilipat menjadi empat sehingga lebih tebal. Kemudian Rasul katakan rudduhu lihalatihil ula. Kembalikan dia seperti semula, yaitu cuma dua dua lipatan. Fa innahu mana'atni wa ta'atuhu salatiyal lailah. Maka sesungguhnya kasur yang dilipat empat kali itu mencegah aku maka sesungguhnya ya keempukan kasur yang dilipat jadi empat itu mencegahku dari sholat ma malam. Namun hadis ini dinilai sangat lemah, dhaifun jiddan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai da dalil. Maka uh, untuk hadis ini ketika ditanya Aisyah radhiyallahu taala anha, maka maknanya benar di hadis yang sebelumnya bahwa ketika beliau ditanya kasur Nabi itu terbuat dari adam yaitu kulit yang isinya adalah serabut serabut pohon kurma. Nah, makna ini maknanya benar ya. Maknanya benar dengan hadis yang sebelumnya. Namun hadis ini kita katakan dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang sangatlah lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai da dalil. Kita katakan bahwa kasur itu boleh kita membeli yang empuk, yang sangat empuk boleh. Namun yang tidak boleh apa? Itu melalaikan kita dari tugas kita sebagai seorang muslim atau malah kita malas-malasan atau mager dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Ini misalnya yang sampaikan, semoga bermanfaat. Tadi sudah kita menjelaskan dua hadis yang berkaitan dengan kasur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di antara potret ya, kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasur beliau terbuat dari kulit yang isinya adalah uh, serabut pohon kurma yang mana kalau dipakai itu tidak terlalu empuk dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai kasur hanya sekedar memenuhi hajat beliau hanya sekedar untuk mengistirahatkan badan beliau, untuk tidur beliau tidak dijadikan sebagai apa? Sebagai sesuatu yang melalaikan beliau dari tugas yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwa hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahwa seorang muslim hendaklah dia memanfaatkan waktunya. Jangan sampai terlalaikan, tersibukkan dengan kasurnya. Jangan sampai dia senantiasa menempel di atas kasurnya. Jadi khas seorang penuntut ilmu agama ya tidak berlama-lama, tidak menghabiskan waktunya dengan kasurnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya sehingga kita menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan dan dalam keadaan apapun di masa sulitkah di masa senangkah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita.